Barakallahu Kita ingin mengharapkan dari kalangan hizbiyyin ashabul ahwa'i wal bidah untuk memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kok sulit. Dikarenakan mereka sendiri menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan konsep tadi betul-betul harus dibangun di atas kitabullah sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Maka ya khonamtina yang harus diupayakan sekarang adalah di tengah-tengah ahlu sunnah harus digalakkan di tengah-tengah ahlu sunnah salafiyin semangat ukhuwah islamiyah Para ulama una salaf terdahulu kala sering menyatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba hendaklah kalian sering memberikan wasiat kebaikan kepada ahlu sunnah dikarenakan mereka orang-orang yang asing tengah-tengah masyarakat jumlah mereka sedikit maka diwasiatkan kepada ahlu sunnah orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun mereka berada, orang-orang yang berpemahaman salaf dimanapun mereka berada, pupuklah ohwah di tengah-tengah kalian. Dikondisikan, disuasanakan yang indah dalam perkara muamalah ini. Bersaudara di atas sunnah, beruhwah di atas sunnah, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling bantu membantu. Diciptakan suasana yang bagus. Ukhuwah di atas sunnah. Dikarenakan alus sunnah satu-satunya harapan bisa mewujudkan langkah-langkah tadi. Dan yang kedua ahlu sunnah sangatlah asing di tengah-tengah masyarakat. Diwasiatkan kepada ahlu sunnah salafiyin untuk punya semangat dalam bertahun saling bantu membantu di atas albiru taqwa. Semangat untuk jamul kalimah, menyatukan kalimat. Sehingga harus ditepis semua asbabul khilaf. Dihilangkan semua sebab-sebab munculnya perselisihan tengah-tengah mereka. Hilangkan semuanya itu. Dilaksanakan diupayakan asbabul iktilaf. Sebab-sebab yang membuat mereka menyatu hatinya Sebab mereka bersatu, saling mencintai, saling berukhuwah. Suasanakan husnudhan, jangan Suasana Suasanakan ukhuwah, jangan berselisih, jangan bermusuh-musuhan. Ini penting. Terutama di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum banyak pihak dan banyak kalangan yang berupaya untuk mengadu domba di kalangan ahlu sunnah salafiyin berupaya untuk merenggangkan muamalah-muamalah di kalangan salafin ahlu sunnah dengan berbagai macam perkara-perkara yang nggak pantas di, di, di, diwujudkan disebutkan baik terkait dengan gesekan-gesekan pribadi atau gesekan-gesekan terkait dengan perkara duniawi atau ketersinggungan atau kesalahpahaman atau miskomunikasi atau semisalnya para maka ini semuanya harus diwaspadai. Tayyib Galakkan gerakan ukhuwah. Galakkan gerakan ta'awun. Galakkan gerakan jam'ul kalimah. Bersatu menyatukan kalimat di atas sunnah. Galakkan gerakan saling menyayangi. Saling menghormati. Saling membantu di kalangan salafin tadi. Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Maka ini semua tolong dicamkan baik-baik Perjuangan kita berat Perjuangan kita besar Perjuangan kita masih panjang Maka jangan sampai muncul dan terjadi di Tengah-tengah kita harus sunnah salafiyin Hal-hal yang justru merugikan kita sendiri Dan dakwah kita Kalau la Allah Di kalangan ahlu sunnah sendiri Saling berpecah Saling berselisih saling membenci, saling dongkol, saling seudon dan segala macamnya. Lalu siapa yang bakal diharapkan untuk bisa mewujudkan prinsip di atas? Ini perlu dicamkan baik-baik barakallahu fikum. Yang kita bahas adalah ahlu sunnah yang salafin yang betul-betul di atas sunnah. Naam. Wallahu taala alamu bisawab. Nampaknya pertanyaannya cukup banyak nih, kawan secara tema insya Allah cukup difahami insya Allah ta'ala ringkasnya khulasohnya langkah-langkah yang harus ditempuh di masa-masa fitnah ada yang berkaitan dengan individu eh, individu kita masing-masing ada yang berkaitan dengan kita di tengah-tengah ahlu sunnah ada yang berkaitan tentang yang di luar sana kaum muslimin secara umum terkait dengan masing-masing kita masing-masing kita harus memiliki prinsip iktisam sunnah berpegang teguh dengan sunnah dalam berislam. Berislam dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Luruskan akidah kita, luruskan manhaj kita. Akan bagus akhlak kita, muamalah dan adab kita insyaAllah ta'ala. Kemudian setelah itu terkait dengan ah, kalangan intan ahlu sunnah wal jamaah, galakan ukhuwah islamiyah, galakan ta'awun, saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi, dan segala macamnya. Barakulahikum. Dan di kalangan seluruh kaum muslimin ajak mereka semuanya bersatu di atas as-sunnah ajak mereka semua berukhuwah di atas sunnah ajak mereka semua menyatukan kalimat di atas sunnah ajak mereka semua menyatukan langkah di atas sunnah barakallahu fikum wallahu taala lamu bisawab